Ya. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan besar. Kumnya besar. Bisa dimasuki kitab ya, di dalamnya. Yang tangan tentunya. Demikian pula kum yang ada di kakinya juga besar. Qala tasihhu shalah fi sarawil hada binisbati lirrajul. Sah salat memakai sirwal. Sah salat memakai sarung.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 Aw shalla fi qamisin atau salat memakai gamis, qamis itu juga afdal, lebih bagus. Fa innahu afdal minas sarawil, maka itu lebih baik daripada sirwal. Aw shalla fi qamisin fa innahu afdal, atau dia salat pakai komis maka itu lebih baik. Lebih ajmal, lebih bagus, lebih indah. Li'annahu ajmal lil hay'ah karena qamis lebih bagus, lebih afdal, lebih indah Sedangkan Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian, ini pakaian yang bagus, setiap kalian ke masjid untuk sholat. Ayat inda kulli salah. Maknanya inda kulli masjid adalah inda kulli salah. Ketika sholat. Wazinatu Kama yaqulu Syekhul Islam dan yang namanya zina sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam rahimahullah a'ammu min an takuna satran lil aurati faqat. Namanya zina a'ammu lebih umum dari sekedar menutup aurat saja.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 Sehingga pakailah sirwal yang tidak membentuk kemaluannya, kubulnya dan duburnya. Tidak membentuk apa yang ada di antara surah dengan rukbah, yaitu sirwal hanafi. Sirwal hanafi yang fadfad, yang besar, lebar, gombrang. Barakallahu fiikum. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. نكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته